Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا يا ربنا على دينك ثبت يا ربنا قلوبنا على دينك اللهم يا ربنا كما أنعمت علينا بإيمان فزد من فزدنا يا ربنا منها وكما أنعمت علينا بنعمة الإسلام fazidna ya Rabbana minha Allahumma ya Rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwaihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du uh, kemarin kita singgung tentang Eh, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semua perbuatan hamba-hambanya. Dan itu termasuk salah satu pembahasan panjang lebar diskusi panjang antara kaum Mu'tazilati dengan kaum ashariyati Untuk mempermudah saja yang jelas kaum Asy'ariyah mengatakan Allah yang menciptakan semua perbuatan manusia pada hakikatnya. Adapun kemauan untuk berbuat itu memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba untuk untuk berbuat. Dan di situ ada yang namanya qada dan ada yang namanya qadar, nanti ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan saat ini. Bahwa qadha itu adalah ilmu Allah al-azali, pengetahuan Allah dari zaman azali, dari dahulu dan dulu tentang yang terjadi dan yang akan terjadi. Itu adalah qadha. Jadi Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Termasuk pekerjaan kita semuanya. Kemudian Allah al-qadar Allah lah yaitu penciptaan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah. Jadi Allah mewujudkan ijadullah. Jadi ini qadar. Dahulu Allah mengetahui dari dahulu Allah mengetahui bahwasanya Allah akan menciptakan kalian. Di tahun 1990. Allah tahu. Kemudian itu qada Allah. Adapun qadarullah adalah saat pelaksanaan, saat penciptaanmu yang dihadirkan tahun 1990 itulah qadar qadarullah subhanahu wa taala. Ini adalah urusannya dengan pengetahuan Allah subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti setelah itu seorang hamba itu adalah tidak punya tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan karena semuanya sudah Sebagian orang mengatakan ini kan takdir dari Allah. Ini bukan takdir, takdir itu adalah lepas dari itu semuanya. Kalau yang namanya takdir Allah adalah bagaimana Allah menentukan kepada seorang hamba dengan bentuk seperti ini dan itu memang ada hubungannya dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang harus kita ketahui bahwasanya qadha qadar Allah. Kemudian ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdir Allah punya qadha pengetahuan Allah. Ini tidak menunjukkan kalau kita ini tidak punya tanggung jawab. Karena seolah-olah kalau semuanya sudah diketahui Allah dan yang menentukan ini semua juga Allah dan yang menciptakan pekerjaan ini semua juga Allah, lalu apa peran kita? Kemudian kenapa harus ada seorang hamba yang dimasukkan neraka? Bahwa mereka tidak punya peran. Ini pertanyaan besar dihadapkan kepada kaum Asyairati. Maka tapi mereka menjawab dengan mudah bahwasanya ini tidak ada hubungannya dengan uh, apa yang Allah berikan kepada seorang hamba tentang yang namanya kasab. Kasab itu adalah kemauan di dalam diri seorang hamba untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa ada di dalam seorang hamba itu bima yaksibun dalam ayat Al-Quran banyak yaksib kasab bima yan anu, kasab kasab adalah sesuatu atau kemauan yang ada pada seorang hamba untuk melakukan sesuatu kegiatan atau satu aktivitas dan dengan kemauan inilah Allah akan menghisap kita kemauan seorang hamba untuk melakukan zina kemauan seorang hamba untuk melakukan perjudian jadi di dalam seorang hamba ada kemauan. Baik. Nah ini untuk memilah antara kemauan ini dengan kemauan Allah. Tadi kemarin sudah kita bicarakan bahasanya Allah itu menghendaki seorang hamba berkehendak. Jadi panjang di diskusi panjang lebar tentang iradat mana manusia di hadapan iradah Allah adalah kita punya kehendak. Jelas kita punya kehendak. Saya ingin pergi ke sana, saya mau begini, ini kehendak. Saya ingin buka buku kehendak saya. Akan tapi ketahuilah, saya punya kehendak ini benar-benar kehendak saya. Akan tapi ketahuilah bahwa seorang hamba tidak akan berkehendak kecuali Allah menghendaki seorang hamba itu berkehendak. Makna ini adalah agar kita punya tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Dan memang betul, ini lihat kalau saya melakukan ya melakukan ya kehendak saya. Akan tapi manusia kadang dihadapkan kepada sesuatu yang dia sendiri tidak punya kehendak. Yaitu tumbuhnya besar kita, tiba-tiba semakin tua mata keriput itu kan di luar kehendak kita apa kulit keriput mata kabur dan seterusnya ini bukan kehendak kita semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala jadi ada kehendak Allah mutlak murni tidak bisa itu kehendak Allah yang mudah untuk dinisbatkan kepada Allah ada sesuatu yang kadang untuk menisbatkan kehendak itu kepada Allah kita semakin ragu sem apa kadang bingung yaitu di saat kita memang punya kehendak maka ketahuilah engkau tidak akan punya kehendak kecuali karena Allah menghendakimu berkehendak. Sederhana. Nah, kemudian hubungannya dengan Allah yang menciptakan semua pekerjaan. Dari seolah-olah kalau dikatakan Allah yang menciptakan semua pekerjaan lalu tidak datang tanggung jawab dari manusia. Baik, sekarang dibuatkan contoh begini. Bagaimana seseorang bisa menulis? Tulisan siapa? Tulisanmu. Dinisbatkan pekerjaan kepada kepadamu engkau seorang penulis khat yang bagus akan tapi ketahilah untuk sampai kepada pungkasan kesimpulan sampai engkau disifati sebagai seorang penulis engkau yang menulis ini tulisanmu apakah ini hanya serta-merta dari pulpen saja atau cukup dengan alat yang lainnya coba alat tulis apa tangan yang mengandung urat-urat ada otot ada ada daging, ada bermacam-macam, lihat. Ya. Untuk memegang bol bolpen. Cuk. Siapa yang menciptakan ini semuanya? Allah. Menciptakan tenaga di dalamnya adalah Allah. Kekuatan di dalamnya adalah Allah. Beri bolpen ini, beri tangan ini bolpen. Apakah dengan adanya polpen, bertemunya polpen, perangkatnya ini sudah lengkap? Seseorang sudah bisa, di, bisa dikatakan sebagai seorang penulis? Belum. Tidak akan bisa dikatakan sebagai seorang penulis. Padahal sudah lengkap. Sarana dan prasarannya sudah lengkap. Tangannya lengkap ini. Ada urat, ada segala macam, ada pulpen, ada kertas. Yang harus kita ketahui dulu ini semuanya dari Allah. Bukan dari dirinya. Bagaimana seorang akan mengatakan dari dirinya? Tanganku aku yang buat, tidak ada yang mengatakan begitu. Tenaga aku yang menghadirkannya tidak bisa. Kertas semuanya bukan dari dia. Yang jelas dari selain dia. Kertas bukan dari dia. Orang yang ngasih, tapi kalau diruntut adalah kembali kepada Allah. Baik dengan tangan, kelengkapan tangannya itu, kemudian setelah itu dengan polpennya, seseorang belum bisa dikatakan sebagai seorang penulis. Kapan baru dia dikatakan sebagai seorang penulis? Kalau ada gerak di dalam hatinya, ada namanya kemah, kemauan. Baru setelah ada kemauan, menggoreskanlah dia. Setelah menggoreskan, tertulislah satu tulisan yang sangat indah. Baik, maka lihat tulisan ini akan dinisbatkan kepada siapa yang punya kemauan bukan ya jadi tulisan ini saya tulisan ini disebatkan kepada yang punya kemauan saya kan punya kemauan berarti tulisan jelek dinisbatkan kepada saya saya bukan dinisbatkan kepada Allah Allah padahal menciptakan tangan siapa Allah semuanya berarti ini adalah cara gampang untuk milah bahasanya pekerjaan ini adalah Allah yang menger pekerjaan Allah Allah cuman kemauan ini loh yang menjadikan kita bertanggung jawab seperti halnya kalau ada mobil nabrak orang, mobil orang sampai mati. Ketabrak apa? Yang masuk penjara siapa? Ada orang ngomong mobil yang dimasukin penjara begitu? Tidak? Ada yang nih, Ini adalah sawah sederhana. Jadi ada kemauan siapa yang bawa situ. Padahal jelas yang nabrak itu. Makanya bukan Allah lah yang menjadikan saya berzina. Tidak boleh ngomong begitu. Sebab Allah berikan kepada seorang hamba tadi apa? kehendaklah itulah engkau yang menghendaki ya sangat lucu kalau ternyata mobil ini telah menabrak seorang di mobil harus diinterogasi dan seterusnya bukan itu saya siapa yang nyupir dan begitulah ya nih penggambaran yang gampang bahasanya kita bisa milah bahasanya Allah menciptakan semua pekerjaan manu, manusia tidak ada sebetulnya kalau dirinci dan direntet seorang berkata ini apa kerjaanku apapun yang mereka lakukan coba Orang itu baru bisa mengatakan aku yang melakukan kalau memang semuanya adalah dari dari dia. Oh, tangannya tidak tidak membuat, pulpen pun juga tidak, semuanya bukan dari dirinya. Bagaimana setelah itu dia mengatakan aku yang berbuat, aku, yang melakukannya, maka yang melakukan adalah Allah. Allah. Cuman bagaimana terwujudnya semuanya ini karena ada kehendak dan kemauan di dalam dirimu. Maka kalau seandainya dia waktu menggoreskan penanya itu adalah tanpa dikehendaki oleh dirinya, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngelindur mencaci maki orang. Tidak akan dihukum oleh Allah karena dia yang lentur Yang menulis adalah bukan ah, dia tidak punya kesadaran. Jadi lihat di sini untuk menjelaskan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati bahwasanya biarpun pekerjaanmu itu adalah pekerjaan Allah akan tapi ada kemauan di dalam hatimu itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah untuk menggambarkan teori kasabnya Imam Abu Hasan al Ashari untuk keluar daripada ekstrim kanannya uh, kaum Jabariyah dan ekstrim kirinya kaum Qadariyah. Maka muncullah satu akidah khairul umuri awsatiha, satu akidah yang tengah-tengah yaitu akidah ahli sunnati wal Jamaati. Baik itu. Itu masalah Allah yang menciptakan semua pekerjaan. Jadi menciptakan semua pekerjaan adalah Allah. Maka dari itu di saat seorang itu sudah tidak ada kemauan atau tidak ada akalnya karena tidak ada akal tidak ada kemauan kemauan. Kemauannya tidak jelas. Jadi karena tidak ada bimbingan akal, maka seseorang yang tidak berakal berbuat apapun tidak akan dihukum oleh Allah. Ya, orang tidak berakal bisa. Maka bisa orang tidak berakal memukul orang, bunuh orang dan sebagainya. Dia tidak dosa. Karena apa? Dia adalah tidak berakal. Baik. Karena yang memberikannya menjadikan itu semua adalah Allah Subhanahu Baik, itu saja. Supaya tidak terlalu anu ya dan dibahas oleh para ulama tentang khalqu af'alil ibad yang menciptakan pekerjaan manusia ini panjang sekali diskusi antara ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah dengan kaum mu'tazilah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala musannif rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amil angkal. Ila angkal. Wa amma qauluna Muhammadun Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari kata la ilaha illallah Muhammadur Rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari kata Muhammadur Rasulullah ini yadkhul fihi iman bisa iril anbiya. Maka cukuplah kita mengatakan la ilaha Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kalimat Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka keyakinan kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buahnya apa? Banyak sekali keyakinan yang akan dibangun daripada keyakinan atas kepada Nabi SAW kemarin sudah dikukuhkan harus adanya seorang Nabi harus adanya seorang Nabi tidak bisa tidak akan tapi tidak wajib bagi Allah tidak wajib bagi Allah mengutus seorang seorang Nabi akan tapi keberadaan seorang Nabi sangat dibutuhkan oleh kita akhirnya harus kita sangat butuh kepada adanya Nabi dan Nabi itu harus punya sifat-sifat yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu Kemudian maka dengan keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan bercabang dari sini keyakinan-keyakinan yang lain. Kalau kita yakin Nabi Muhammad adalah Nabi, apa? Konsekuensi, konsekuensinya. Akibat dari ini semuanya apa? Kita harus meyakini dong apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi ngomong apa sih? Nabi cerita apa sih? Kan begitu. Dan selagi terbukti itu benar dari Nabi, maka kita harus percaya. Karena Nabi adalah Nabi yang tidak pernah bohong. Maka dengan keyakinan kepada Nabi Muhammad Rasulullah ini akan terbangun yang lain, keyakinan yang lain. Yaitu diantaranya al-iman bisa iril dia, Iman kepada para nabi, para nabi. Kenapa kok bisa begitu? Iman dengan Nabi Muhammad secara otomatis menjadikan kita iman kepada para para nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammadlah yang bercerita tentang para nabi-nabi terdahulu. Jadi dengan keimanan kepada Nabi Muhammad secara otomatis termasuk kepada malaikat-malaikat alaihi wassalatu wassalam. Termasuk kita meyakini akan bahwasanya di situ ada eh, kutub samawiyah, ada Injil, Taurat. Dari mana? Dari Al-Qur'an. Rasulullah menyebutnya bahwasanya di situ ada Injil, ada Taurat. Wal yaumil akhir. Gimana kita bisa tahu hari akhir? Oh, kita belum pernah melihatnya. Keyakinan kita kepada hari akhir itu dibangun kepada kepercayaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ingat Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kalau kita mendiskusikan sesuatu itu harus tahu dong apa yang didiskusikan. Kalau kita membicarakan tentang hari akhir, surga dan neraka, kepada orang kafir itu aneh. Kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya mah aneh. Jadi kalau ada orang kafir berbicara tentang surga dan neraka dengan kita, ya belum ketemu judulnya. Karena apa? Wong yang memberitakan tentang surga dan neraka adalah Allah dan Rasulnya melalui lidah Nabi Muhammad. Maka kalau kita berdialog dengan orang kafir jangan bicara tentang surga dan neraka. Berbicara tentang wujud Allah. Dia percaya Anda akan wujudnya Allah. Jangan sampai dialog kita adalah dialog yang tidak terarah. Kalau memang orang itu tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, ya berpun kita cerita tentang seribu cerita yang nggak percaya, siapa yang ngomong kan begitu. Maka harus kita cerdas itu, nggak boleh. Jangan kita terlarut dalam membicarakan sesuatu yang asasnya itu belum dibahas. Kalau orang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, bolehlah nanti berbicara setelah itu tentang masalah-masalah akidah yang lainnya. Tapi kalau belum percaya kepada Allah dan Rasulnya, belum meyakini adanya Nabi dan utusan, ya nggak ada guna kita bicara tentang apa yang dibawa oleh para utusan. Termasuk nih, bahwasanya Lianna alaihi salatu wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa bi tasdiqi jami'i datang untuk mempercayai itu semuanya. Nabi datang dengan berita-berita tentang surga, tentang neraka, tentang hal-hal di masa depan. Dan itu adalah karena kaidah kita bahasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang tidak bisa bersalah, omongannya adalah pasti wahyu. Maka dengan begitu kita akan mudah percaya adanya hari akhir. Cerita-cerita yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam di dalam Al-Qur'an itu harus kita percaya. Dan sangat mudah. Sangat aneh misalnya. Kalau kita belum percaya bahasanya Allah mempunyai seorang utusan, Quran dibaca pun akan bingung. Sabda Nabi pun orang nggak akan bisa nerima siapa yang ngomong. Saya tidak percaya tentang Muhammad, tentang Muhammad. repot. Gitu. Maka di sini keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW dengan yakin yang sesungguhnya itu membuka pemahaman yang luas tentang akidah yaitu keyakinan kepada para nabi nabi terdahulu keyakinan tentang hari kiamat, padang mahsyar dan seterusnya. Wa yukhadu minhu wujubu sidqir rusul alaihi salatu wasallam. Maka setelah itu juga setelah kita meyakini Nabi Muhammad adalah jujur, sadik, tidak pernah berkata bohong, maka pun demikian. Kita keyakinan kita kepada nabi-nabi terdahulu secara otomatis berarti nabi terdahulu pun demikian. Harus mempunyai sifat yang jujur, tidak pernah berbohong. Karena mereka bawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala wastihalatul kadhibi dan dusta dan sungguh mustahil kalau mereka itu adalah berdusta alaihim kepada mereka wa illa lam yakunu rusula kalau memang mereka itu adalah berdusta bukanlah nabi seperti yang sudah kita tetapkan tetapkan bahasanya sifat-sifat nabi adalah jujur kalau sudah tidak jujur tidak bisa dikatakan nabi karena akan membawa sesuatu yang bukan dari Allah bohong yang dari Allah pun bisa dipalsukan umana on oh, lam yakunu rusulan umana'a di maulana al-alim. Kalau memang nabi itu berbohong, tidak akan menjadi utusan yang mendapatkan kepercayaan-kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bil khafiyati dengan hal-hal yang tersembunyi. Jalla wa ala Maha Akub Allah dan Maha wa Azza dan Maha Mulia Allah. Wastikal wastihalatu fi'lil manhiyati. Kemarin sudah disebutkan bahwa nabi adalah harus mempunyai sifat-sifat mulia. Nabi adalah harus sifatnya yang ah, shadiq, jujur. Kemudian adalah amanah. Kemudian menyampaikan sesuatu yang dapat didapat dari Allah Subhanahu Tidak ada yang disembunyikan. Artinya apa? Jujur. Nabi harus jujur dan benar. Nabi sudah mengatakan bahasanya ini terlarang, maka mustahil Nabi Muhammad melanggarnya. Atau melakukan mengatakan ini adalah wajib, mustahil Nabi Muhammad meninggalkannya. Maka karena Nabi Muhammad jujur, apa yang dan tabligh menyampaikan semua yang didapat, maka apapun yang diomongkan Nabi Muhammad adalah benar. Bohong kalau itu dusta, pasti benar. Maka dari itu mustahil bagi Rasulullah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Dia adalah paling tahu. Nah, dia tahu bahasanya itu diharamkan. Dan setelah dia beliau tahu, menjaga, tidak mungkin berkhianat dengan ilmunya. Maka pun maka dari itu mustahil dari bagi seorang nabi melakukan kemaksiatan. Ini bahasa lain dengan mansu, mak maksumnya seorang nabi. Jadi nabi harus maksum. Kalau nabi tidak maksum mungkin melakukan dosa. Kalau mungkin dimasukkan dosa bisa rancuhlah syariat karena mungkin berbohong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum alaihi wasallatu wasallam ursilu liyu'limun nas liyu'allimun nas al-khalqa bi aqwalihim. Bi Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan agar mereka bisa mengajari manusia. Dengan apa mengajari manusia? Bi dengan omongan mereka para nabi. Wasukunihim dan diamnya mereka para nabi adalah pendidikan. Lah kalau nabi berbohong, omongannya nggak bisa dipercaya, bagaimana? omongannya tidak bisa dipercaya nggak benar nggak bisa dipercaya nggak ada nggak nggak membawa Allah kalau ada orang yang berbohong ngomong kayak apapun tidak akan bisa bermanfaat tidak berguna karena orangnya bohong maka mustahil bagi, bagi eh, Nabi saw untuk berbohong karena Nabi itu disuruh untuk mengajari orang dengan apa? Dengan ilmu mereka yang diucapkan oleh lidah mereka atau perbuatan mereka, sukutihim dan diamnya mereka. Fayal jamu Allah yakuna fi jami'iha mukhalafatun. Maka hendaknya semuanya itu tidak ada yang melanggar li amri Maulana jalla wa'ala ala Maka dari itu semua perbuatan para nabi tidak boleh melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ikhtarahum Allah telah memilih mereka ala jami'il khalqi kepada dari semua makhluk wa um, wa amanahum wa aminahum ala sirri wahyihi dan Allah telah memberikan amanat kepada mereka untuk membawa wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari keyakinan Allah, keyakinan satu saja. Kemarin la ilaha illallah sudah selesai. Muhammad Rasulullah. Maka buah dari kita meyakini Nabi adalah utusan Allah, maka kita harus mendengar omongan Nabi. Dengan omongan Nabi tentang mahsyar benar bagi mahsyar akan terjadi dan ini akan terjadi. Dari mana? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mustahil Nabi melakukan kebohongan, mustahil Nabi melakukan kemaksiatan. Karena apa? Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan. Kalau Nabinya berbohong, berarti ada pesan yang tertinggal. Kalau Nabinya adalah yang uh, pengkhianat, maka ada yang disembunyikan atau mungkin ada yang dirubah dan itu mustahil. Maka dari itu kita menyifati para nabi adalah mustahil kalau tidak maksum. Ah, nabi harus maksum dan nabi harus sangat jujur. Nabi adalah harus hamba yang mud menyampaikan, tidak pernah berkhianat untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yukhadu aidan maka bisa difahami juga dari kata Muhammadur Rasulullah. Dari kata Muhammadur Rasulullah bisa difahami jawazul a'rad al bashariyah bisanya tertimpa satu satu sifat kemanusiaan manusiawi alaihim kepada mereka allati la tuaddi ila naqsin yang tidak mengurangi ke kemuliaan mereka tidak mengurangi mereka fi maratibi di dalam martiyat al-aliyah yang tinggi alaihi wassalatu wassalam Semoga selawat terlimpahkan kepada para nabi. Jadi dengan mengatakan Muhammadur Rasulullah itu akan menumbuhkan keyakinan bahasanya Nabi Muhammad adalah seperti manusia biasa tapi diberi wahyu. Tapi manusia biasa yang mungkin dan manusia biasa yang mungkin sakit. Mungkin mungkin mungkin akan tapi kita lihat semua penyakitnya itu tidak akan mengurangi martabatnya. Tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kala yaktahu fi risalatihim. Sebab penyakit-penyakit itu yang tidak akan merusak kepada risalahnya para nabi tersebut. Wa ului manzilihim dalam ketinggian pangkat mereka indallahi taala di hadapan Allah Balda kami mimma tu fiha bahkan sifat-sifat manusia sakit ngantuk dan sebagainya itu justru menambah nilai plus bagi seorang nabi nilai plus dan itulah makna uswatun hasanah kalau nabi kita adalah seorang malaikat kita akan banyak berhujjah karena apa? Iya dia mah malaikat enak bisa gimana saja. Tapi saya kan manusia. Kok saya suruh malaikat? Nggak mau deh, susah. Tapi ternyata alhamdulillah karunia Allah. Nabi kita adalah sama seperti kita manusia. Akan tapi diberi oleh Allah bermacam-macam kele kelebihan. Baik. Kemudian Waqat intadha halaka kalau begitu semakin jelas bagimu. Jelas bagimu apa? Tadammun kalimat syahadah apa ramkuman sesuatu yang dirangkum oleh dua kalimat syahadat Kilatuh hurufiha sedikit hurufnya di jami ma yajibu berkenaan dengan sesuatu yang wajib al mukallafi dipelajari bagi seorang mukallaf ma'rifatu untuk mengetahuinya min aqaidil iman dari akidah keimanan akidah keimanan fi haqqihi ta'ala bagi Allah Subhanahu wa taala wa bi haqqi rusulihi dan bagi para utusan-utusan Allah alaihi wassalatu wassalam. Baik, ini adalah di antara hujah-hujah yang dihadirkan. Cukup dengan la ilaha illallah illallah ini meyakini tidak ada Tuhan Nabi Muhammad SAW. kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan mengatakan kalimat utusan Allah itulah yang akan membawa menghantarkan kita kepada makna-makna tadi. Nabi harus maksum, nabi tidak boleh berbohong, nabi harus gini dari kata Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala'allaha Nah, ini ada. Nah, kemudian berkenaan dengan keyakinan para nabi, Nanti juga ada diberitakan oleh Nabi bahasanya Nabi adalah Nabi akhir zaman. Sampai anak akib. Aku adalah Nabi akhir zaman. Maka tidak diperkenankan setelah itu adanya Nabi. Adanya Nabi lagi tidak ada. Nabi sudah selesai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nanti akan ada Nabi turun lagi yaitu Sayyidina Isa Alaihissalam. Itu pun para Nabi itu adalah Nabi tersebut adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walallah liikhtisariha. Barangkali karena ringkasnya jadi cerita panjang tadi akidah yang kita pelajari beberapa hari ini tersimpulkan dalam makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak ada Tuhan selain Allah yang mengutus para utusan di antara Nabi Muhammad SAW membawa syariat untuk membenahi umat itu semuanya syariat itu yang ada di dalam pemahaman kita ahli sunnati wal jamaah wa ala ikhtisaruha ikhtisariya barangkali karena ringkasnya yang kami bahas barangkali karena ringkasnya kalimat Iktisoriha karena ringkasnya kalimat ma'ashtimaliha ala madzakarnahu tapi biarpun ringkas mencakup semua yang kita sebutkan kita bahas berhari-hari ja'alaha syar'u maka syariat menjadikan la al tadi terjematan alam fil qalbi sebagai penerjemah dari apa yang ada di dalam hati minal islam dari keislaman maka seseorang baru dikatakan islam kalau sudah mengatakan tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walam min ahadun al imanu illa biha. Jadi tidak dianggap imannya seseorang kecuali dengan la ilaha illallah. Karena mencakup mana ini? Kalau saya mengatakan la ilaha bukan mengatakan aku percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Kalau mengatakan aku percaya bahwasanya Allah Tuhan, mungkin tidak kalau dia masih percaya Tuhan yang lainnya. Ya, sangat mungkin karena dia mengatakan Allah adalah Tuhan. Maka mungkin dia setelah itu mengangkat Tuhan yang lainnya. Tapi kalau saya mengatakan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, yang lain Tuhan atau bukan? Bukan. Karena la ilaha illallah. Tapi kalau mengatakan Tuhan Allah, aku percaya Tuhan Allah. Ternyata ada Tuhan anak nanti misalnya. <laughs> Ada Tuhan yang lainnya. Maka mengatakan aku percaya Tuhan Allah nggak cukup. Harus ada nafinya. La ilaha tidak ada Tuhan illallah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkas kalimatnya akan tapi mencakup sesuatu makna yang luar biasa besar. Dan tidak diterima imannya orang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan. Apa makna mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala? Mempercayai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ya tadi yang mempunyai sifat-sifat kemuliaan. Jadi itu adalah ringkasan daripada akidah. Maka sangat Susah untuk sampai kepada keyakinan yang sesungguhnya bagi orang yang belum mengenali sifat-sifat Allah. Belum mengenali sifat para nabi, biar pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah belum kebayang. Ilahnya itu kayak apa sih? Ilahnya itu bagaimana? Mungkin ilahnya itu apa? Keyakinannya salah. Akan tapi kita harus mengarah ya. Uh, apa dengan kalimat la ilaha illallah tadi maka semakin jelas semakin yakin bahwa memang Pasti tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dengan kalimat yang ringkas. Maka la ilaha illallahnya orang yang belum pelajari ilmu akidah tadi la ilahnya hambar. La ilallahnya adalah masih ngambang. Mungkin dia percaya bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi karena sering nonton wayang akhirnya percaya pada dewa-dewi. Sehingga nanem padi pun ternyata masih mengatakan ada Dewi Sri di situ. Nah, urusan pernikahan mencari Dewi Amor katanya. Dari mana ini orang katanya beriman kepada Allah kok masih percaya demikian itu? Karena la ilaha illallah yang benar-benar enggak akan ada yang tidak percaya namanya roh gitu. Nyiroro kidul dan main sebagainya. Apa itu semuanya? Itu keyakinan-keyakinan yang fasid, keyakinan yang rusak. Baik walam yukbal, walam yukbal min ahadin al iman illa biha. Tidak akan diterima iman seseorang kecuali dengan dengan keyakinan ini la ilaha illallah ini subhanallah. Nah, ini baiklah, ini bisa kita hadirkan singkat kita harus lebih awal lagi untuk mempersiapkan pengajian Ahad pagi ini. Pengajian Ahad pagi harus kita persiapkan. Baik itu sementara memang subhanallah kalau ini eh, hawanya eh, setannya goda betul, kantuknya luar biasa nih. Nah, baik insyaallah ya. Begitulah yang dijelaskan oleh Imam, Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala dengan kitab Ummul Barohinnya semoga Allah menguatkan iman kita semakin yakin kepada Nabi Muhammad SAW eh, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Allah adalah Tuhan kita semuanya Allah tidak ada tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.